nukilkan pembahasannya dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan kita kajian kita adalah kita ambilkan dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yakni dalam perkara atau hadis-hadis <clears throat> yang disepakati oleh al-imam atau kedua syekh, kedua imam yaitu Al-Bukhari wa Muslim. Yang kitab Lu'lu' wal Marjan ini adalah merupakan kitab yang dikumpulkan dari hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diambil yaitu riwayat-riwayat yang muttafaqun alaih. Itu saja ya dan dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimallahu taala. Dan pembahasan kita kita ambil karena babnya banyak. Kita ambil untuk pelajaran kita menjelang berbuka puasa Ramadan ini. Kita ambilkan dari kita busuh di Zuhdi iki Kita busuh, yakni kitab tentang Az-Zuhud Warraqaik dan Raqaiq. Nanti Allah akan dijelaskan apa makna zuhud dan makna apa ar-raqaib. <clears throat> Baik, barakallahu fikum. Ikhwani billah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita ambil pelajaran dari kitab ini yakni kitab Zuhud war Raqaib karena kitab ini adalah pembahasan tentang hadis-hadis yang insya Allah kalau kita membaca dan memahaminya serta mengambil faedah darinya diharapkan dengannya akan menimbulkan sikap jiwa yang zuhud dan juga yang lemah lembut atau yang lembut yang banyak mengingat Allah dan menangis karenanya. <clears throat> Oleh karena itu, ikhwani intinya dengan harapan kita semua bisa mentazkiyah atau membersihkan jiwa kita. Mentazkiyah jiwa kita ya sehingga dengan itu akan menjadikan kita lemah atau lembut dalam hati kita demikian pula menimbulkan sifat zuhud dalam kehidupan kita Toi, sebenarnya perlu disampaikan lebih dahulu <clears throat> kita zuhud ini pembahasannya ada di dalam sahih muslim Adapun tersendiri ar-raqaiq itu ada dalam kitab sahih al-Bukhari kemudian digabungkan oleh penulis kitab Al-Lu'lu' wal Marjan menjadi satu yaitu kitab Usud war Raqaiq. Nah, karena dalam Sahih Muslim hanya kita dapatkan di sana kitab Zuhud. Adapun Raqaiq ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang sama dan disepakati maka dikumpulkan di sini oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimallahu taala. Nah, Sekarang kita perhatikan dulu apa makna zuhud dan apa itu ar-raqaib. <clears throat> Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau menyebutkan sami'tu Syaikhul Islam Ibn Taimiyah radhiyallahu taala yaqul saya pernah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu gurunya beliau, gurunya dari Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan az-zuhdu atau zuhud itu maknanya apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan akhirat. <clears throat> zuhud itu maknanya apa? Yaitu kata Syekhul Islam Taimiyah, tarku ma la yanfa'u fil akhirati. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan akhirat. Nah, artinya perkara-perkara apa saja yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak memberikan manfaat bagi kehidupan di akhirat nanti, maka meninggalkan hal itu itulah yang dimaksud dengan zuhud. Begitu. Sekali lagi ini pendapat dan pandangan para ulama ahlu sunnah dalam masalah az-zuhud ini. Meninggalkan segala hal, segala perkara yang tidak memberikan kemanfaatan atau manfaat di dalam kehidupan akhirat nanti. Nah, dan ini apa? Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa Zuhud itu berarti tidak mau dalam urusan dunia, tidak mau menikah, tidak mau bekerja, tidak mau punya harta yang banyak, tidak mau ini, tidak mau itu dalam urusan dunia. Bukan itu zuhud. Ya, nanti akan dijelaskan setelah ini. Zuhud bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan zuhud di dalam agama kita ini, kata beliau tadi adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah meninggalkan apa saja yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan di akhirat. Jadi setiap hal, setiap perkara, apakah itu berupa perbuatan atau berupa ucapan yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun dalam kehidupan di akhirat, maka kalau kita tinggalkan itu, maka disebut apa? Zuhud. Nah, itulah zuhud. Bahkan Al Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullah Beliau pernah mengatakan az-zuhdu ala salasati aujah. Bahwa zuhud itu ada tiga tiga macam. Zuhud itu ada tiga macam. Zuhudnya seorang muslim ini ya. Itu ada tiga tiga macam kata beliau. Al awalu yang pertama tarkul haram. Meninggalkan semua perkara yang haram. Jadi kan, meninggalkan semua perkara yang haram atau meninggalkan keharaman, maka inilah zuhud. Ini jenis yang pertama. Wahwa zuhdul awam. Ini adalah zuhudnya orang-orang awam, kata beliau. Orang-orang pada umumnya maksudnya. ya. Nah, jadi orang-orang atau kaum muslimin pada umumnya, jika dia Nah, berusaha betul-betul untuk meninggalkan perkara yang haram dan ini hukumnya wajib pada setiap muslim, ini pun disebut zuhud tarkul haram, meninggalkan perkara yang haram. Wahwa zuhdul awam ini adalah zuhudnya orang-orang awam kata beliau. Asani yang kedua termasuk jenis tingkatan zuhud yang kedua adalah apa? Tarkul fuduli minal halal. Tarkul fuduli minal halal. Yakni meninggalkan perkara yang berlebih-lebihan meninggalkan perkara yang berlebih-lebihan ya dalam hal perkara yang halal artinya apa nah kalau tadi yang pertama itu meninggalkan yang haram jelas itu suatu kewajiban ini tidak perkara yang kedua adalah yakni meninggalkan berlebih-lebihan di dalam perkara yang halal maksudnya apa Nah, contohnya makan dan minum ya ikhwan. Boleh apa tidak? Boleh. Makan minum adalah tidak dilarang. Boleh. Selama makan minum yang halal. Tapi kalau berlebih-lebihan alias banyak makan dan banyak minum. Kemudian kita tinggalkan hal itu banyak makan dan minum atau menyedikitkannya. Maka ini berarti zuhud. Ya meninggalkan perkara yang berlebihan dalam makan minum misalnya. Maka ini termasuk bentuk zuhud. Atau berlebihan dalam berpakaian, yakni sering gonta-ganti pakaian baru, pakaian yang bagus, nggak puas dengan baju yang model lama, ganti yang ini, beli lagi yang baru, kalau perlu yang mahal-mahal dan sebagainya. Nah, membeli pakaian tidak dilarang, perkara yang halal boleh, <clears throat> tetapi jika berlebihan padanya, ya sampai numpuk-numpuk banyak, bahkan banyaknya tidak dipakai karena dia sering ganti model-model dan sebagainya, maka ini termasuk na'am kudu berlebih-lebihan, ya melampaui batas. Maka kita tinggalkan perkara yang melampaui batas dalam perkara yang halal semacam ini, ini termasuk bentuk apa? Zuhud. Nah, contoh lagi, ya membangun rumah ya, ikhwan. Boleh apa tidak? Boleh, ya. Tapi kalau kemudian sedikit-sedikit rumahnya dibongkar, ya, tak amlaam. Bulan ini dicat warna kuning, Wah nggak senang, cat ganti atau tembel lagi bentuk yang ini setiap hari, setiap bulan bahkan atau mungkin setiap berapa bulan sekali. Nggak bolak balik membongkar pasang rumahnya, nggak puas yang ini ganti yang itu, tambah lagi yang ini kurangi yang ini terus begitu. Ini al-budul namanya, berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan dalam berbicara. Ya, berlebih-lebihan dalam banyak bicara. Ini juga harus ditinggalkan. Maka meninggalkan perkara yang asalnya dibolehkan ini juga bentuknya disebut apa? Zu, zuhud. Termasuk bentuk zuhud dalam agama ini. Tarkul fudul minal halal. Meninggalkan perkara yang berlebihan dalam hal perkara yang dihalalkan. Wa huwa zuhdul, zuhdul khawas. Kata Imam Ahmad ini adalah zuhudnya orang-orang khusus katanya. Ya, artinya bukan sembarangan orang, ya, bukan lagi orang-orang pada umumnya, tetapi dia adalah orang yang khusus, yakni, yakni orang yang berhati-hati dalam beragama. Tidak banyak bicara, tidak banyak makan, tidak banyak minum, tidak banyak tidur, tidak banyak bergaul. Ya, kadang ada orang berlebihan dalam mukhalatoh, yakni pergaulan atau pergaulan. Ya, ingin dianggap sebagai apa namanya? gaul, anak gaul, akhirnya semua orang digauli dalam arti ya bergaul bersama bulan, bulan, bulan, ya tidak tidak peduli dia orang muslim atau mukmin, orang soleh atau penjahat dan sebagainya. Nah, berlebih-lebihan dalam pergaulan ini juga merusak. Bahkan ilmu Qayyim dalam kitab Naam apa itu kitab-kitabnya beliau tentang masalah nasihat untuk hati disebutkan penyakit hati itu adalah berlebih-lebihan dalam bicara berlebih-lebihan dalam makan minum, berlebih-lebihan dalam tidur, berlebih-lebihan dalam bergaul dan sebagainya. Maka tarkul fudul ini termasuk bentuk zuhud yang kedua bahwa zuhdul khawas ini bentuk zuhudnya orang-orang yang khusus kata beliau. Asalis yang ketiga termasuk jenis zuhud kata beliau tarku ma yashghulu anillahi ya meninggalkan perkara-perkara yang menyibukkan ya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan apa saja semua perkara yang menyibukkan ya, perkara yang menyibukkan atau melalaikan dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa zuhdul arifin. Ini adalah zuhudnya orang-orang arif. Orang-orang arifin itu ya orang-orang yang sudah betul-betul ya memiliki tingkat ibadah yang luar biasa. Ya, naam. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa ini tingkatannya wali atau yang lain tidak ya, tetapi orang yang memang memiliki kelebihan dalam hal keimanan, dalam hal kesuhutan dan sebagainya. Sampai-sampai semua hal yang menyibukkan atau yang melalaikan dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah, maka dia tinggalkan sebisa mungkin. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah zuhud. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan anna zuhdi ah, anna zuhda safarul qalbi min watni dunya ya wa akhadahu fi manazilil akhirah bahwa zuhud itu adalah naam tamasyanya hati. Nah, gitu ya. Zuhud itu merupakan tamasyanya hati ya dari negeri dunia ini ya, kemudian menjadikan negeri akhirat sebagai tempat tinggalnya yang utama. Iya, meskipun dia masih tinggal di dunia, tapi hatinya lebih banyak mengingat akhirat. Lebih banyak untuk mengenang dan mengingat-ingat akhirat sehingga menjadikan dirinya betul-betul ya murni kehidupannya semata-mata untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya ya kawan, zuhud itu maknanya adalah meninggalkan semua hal yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan di mana? Di akhirat nanti. Meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan akhirat maka itulah yang disebut dengan zuhud. Naam, apakah itu bentuknya dengan cara meninggalkan yang haram, ya, meninggalkan berlebihan dalam segala sesuatu meskipun halal, ya, atau menjauhkan dari semua yang bisa melalaikan dalam dari kehidupan akhirat ini. Nah, orang yang demikian itulah yang dikatakan zuhud. Barakallahu fikum. Namun perlu diingat ma'asrul simin, para ulama juga mengatakan zuhud itu bukanlah maknanya meninggalkan secara umum urusan dunia, tidak. Zuhud bukan maknanya tidak mau nikah, tidak mau bekerja, tidak mau punya harta, tidak mau naik kendaraan, tidak mau punya kekayaan. Bukan itu zuhud. Antum jangan keliru. Bukan itu orang yang zuhud. Kita lihat ma'asirul simin. Bahkan contoh-contoh para nabi dan rasul serta para sahabat dan para tabiin semuanya ya mereka orang-orang zuhud tapi mereka masih mempunyai harta, mempunyai keluarga, mempunyai kekayaan dan sebagainya. Contoh ya akhwan. Nabiullah Daud alaihi salatu sebagai seorang raja, ya kan? Demikian pula Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berdua adalah seorang yang paling zuhud di zamannya. Bahkan beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Tentu mereka adalah orang yang paling zuhud di zamannya. Tetapi ma'asul muslimin antum perhatikan beliau punya kerajaan. Bahkan memiliki istri-istri yang banyak sekali. Nah, kalau zuhud itu maknanya adalah meninggalkan dunia sama sekali. Gak mau nikah, gak mau bekerja, gak mau harta. Jelas ini salah. Kalau begitu para nabi dan rasul keliru dong dalam hal zuhud. Tidak, Ya. Nah, contoh lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Beliau adalah orang yang paling zuhud secara mutlak. Beliau adalah orang yang paling zuhud secara mutlak dan contoh atau teladan bagi kita. Namun antum melihat, beliau memiliki berapa istri? Sembilan. Nah, soalnya sebelas. Ya, kemudian meninggal dua. Dan ketika beliau meninggal masih tersisa ada sembilan. Baik di masa beliau ketika masih hidup maupun setelah meninggal maka istrinya ada sembilan. Bayangkan. Artinya beliau juga menikah. Kalau dikatakan zuhud itu berarti tidak boleh tidak mau menikah, jelas salah dan ini batil. Ya, kita lihat itu. Sahabat-sahabat Rasulullah, perhatikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau-beliau adalah tokoh-tokoh zuhud. Ya, ahlinya dalam masalah zuhud. Namun demikian, mereka adalah orang-orang mempunyai keluarga, mempunyai banyak harta, mempunyai banyak kekayaan. Nah, tetapi untuk fisabilillah dan yang lainnya. Nah, demikian pula cucu Rasulullah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, orang yang paling zuhud di masanya, termasuk pemuda yang paling zuhud di masanya. Namun, beliau juga mempunyai beberapa orang beberapa orang istri. Demikian pula Abdullah bin Mubarak, imam dari kalangan tabi'in Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah termasuk salah satu ulama yang zuhud namun beliau adalah saudagar kaya saudagar yang besar bahkan menghidupi beberapa ulama besar di masanya Imam Malik beliau biayai kehidupannya dan juga beberapa ulama-ulama al-sunnah dibiayai ya dibiayai semuanya hidupnya nah artinya apa beliau adalah orang-orang yang zuhud sampai beliau punya kitab az-zuhud namanya ya namun beliau tetap beliau berkeluarga beliau punya usaha punya perusahaan dan punya dan jadi sedagar yang kaya raya dan besar sekali Al-Laiz bin Sa'ad rahimallahu taala termasuk juga para ulama dari tokoh-tokoh kesyuhutan yang beliau mempunyai banyak harta ya yang disedekahkan untuk fi sabilillah dan sebagainya Itu menunjukkan ma'asyiral muslimin, zuhud itu maknanya bukan berarti mengajak kita untuk menjadi miskin sama sekali, ya bajunya compang camping dedel duel ya tidak mau naik kendaraan kalau diajak naik mobil tidak tidak mau saya lebih senang jalan kaki saja bukan begitu zuhud ya nah naik mobil kalau kita tahu tetap zuhud karena Allah Taala zuhud meskipun harus naik mobil ya naik motor Nah, zuhud itu bukan maknanya harus tidak mau bekerja, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur, bukan begitu. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, wallahu a'lam bishawab. Karena itu yang terakhir, Naam Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menasihati kita. Laisa zuhda fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud dalam kehidupan dunia itu bukanlah maknanya dengan mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta. Bukan itu. Mengharamkan yang halal maksudnya apa? Nah, kita tidak mau nikah. Padahal nikah itu halal. Kita tidak mau menikmati makan enak. Padahal, itu halal. Kita tidak mau beristri. Kita tidak mau punya harta. Kita tidak mau bekerja. Padahal itu halal. Berarti kalau dia menjauhkan diri dari yang halal atau mengharamkan yang halal dan menganggap dirinya zuhud, bukan itu maknanya zuhud. Makanya beliau katakan, laisa zuhud fit dunya bitahrimil halal. Ya, zuhud dalam kehidupan dunia itu bukanlah maksudnya adalah mengharamkan yang halal dan juga bukan pula idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Artinya tidak mau harta sama sekali. Tidak mau jadi kaya. Tidak mau jadi ini. Tapi hidupnya apa? Pengennya menderita tapi ngemis terus. Atau menggantungkan hidup kepada orang lain. Bukan suhud namanya. Ya, maka seorang da'i ilallah pun Ya, meskipun dia berdakwah tapi dia juga harus bekerja semampunya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Naam, seperti itu, bukan kemudian minta-minta kepada orang-orang kaya, ngemis-ngemis dan sebagainya. Tidak, tapi harus berusaha semampunya. Lihat Rasulullah SAW, para sahabat dan yang lain, ya jualan apa saja semampunya. Naam, Walakin antakuna bima fi yadillahi awsaqu awsaqa min, minka bima fi yadik. Tetapi zuhud dalam urusan dunia adalah dengan cara kau menjadikan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala berupa pahalanya dan berupa balasannya lebih diutamakan, lebih dipentingkan daripada apa yang ada di tanganmu atau di tangan manusia berupa kesenangan harta dunia ini saja wa antakuna fi sawabil musibati idza asabta biha arghabu minka fiha laulam laulam tusibka dan juga dengan cara menjadikan yakni mendapatkan pahala karena musibah yang menimpamu itu lebih disukai daripada orang yang tidak diuji oleh Allah sehingga tidak mendapatkan musibah sama sekali wallahu a'lam itu perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri tentang zuhud. Yakni begitu pandangan. Adapun ar-raqaiq makna raqaiq itu diambil dari kata ar-riqaq yakni pelembut hati. Ya, raqaiq itu maknanya adalah pelembut hati. Yakni perkara-perkara yang bisa menjadikan hati menjadi apa? Lem, lembut. Artinya dalam bab ini akan disebutkan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang kalau kita membacanya, kita merenunginya, kita mengambil faidah darinya ma'asyiral muslimin akan menjadikan hati kita Insya Allah taala menjadi apa? Lem, lembut. Diharapkan seperti itu. Maka itulah kitab Az-Zuhud war Raqaiq ya, kitab tentang Az-Zuhud dan ya, dalil-dalil tentang perkara-perkara yang menjadikan seorang zuhud dalam urusan dunia ini Demikian pula timbul rokaib yakni kelembutan hati atau hati menjadi lembut dengan sebabnya wallahu a'lam bissawab. barakallahu Sekarang kita masuk pembahasan pada hadis atau dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala. Perhatikan pada dalil yang pertama, hadis yang pertama. <clears throat> Qala ma'alif Allah ta'ala hadisu Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'anhu. Siapa nama kunyahnya? Abu Hamzah Anas bin Malik. Putranya siapa beliau? Ummu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sahih barakallahu fikum. Ya, Anas bin Malik. Ya, asalnya beliau punya bapak Malik bin Nadrah namun beliau bapaknya ini kafir dan mati dan kafir di Mekah, ya ditinggalkan. Kemudian Anas dan ibunya hijrah ke ke Madinah. Baik, sehingga beliau diserahkan kepada ibunya Anas bin Malik, tapi kepada tetap bapaknya Malik, namun dia lebih dikenal dengan Ibnu Ummu Sulaim, yaitu putranya Ummu Sulaim radhiyallahu anhu. Abu Hamzah nama kunyah beliau. Qala katanya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadbaul mayyita." Ya, akan mengikuti mayit salah satu tiga perkara. Akan mengikuti mayit apa? Salah satu tiga perkara. fayar usnani ya, fayar usnani kemudian kembali yang dua wa ma'ahu wahidun dan kekal atau senantiasa bersamanya wahidun yang satu perkara. Artinya apa ya kawan? Ada tiga perkara yang akan mengikuti mayit. Maksud mengikuti mayit di sini adalah mengantarkannya sampai ke kuburan, tempat dia dikuburkan jenazahnya. Maka akan diikuti tiga perkara ini. Ya, namun dari tiga perkara itu, yang dua akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan yang satu tetap akan terus menyertai si mayit hingga masuk ke dalam kuburnya. Apa itu? Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan mengikutinya ahluhu keluarganya wa maluhu dan hartanya wa amaluhu dan amalannya. Jadi ya tiga perkara. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang dimaksud keluarganya yang kerabatnya akan mengantarkan sampai di kuburan. Demikian pula hartanya maksudnya adalah dengan dia, dia, dinaikkan dia di atas kendaraan. Diantar sampai tempat di mana kuburan berada. Itu kebiasaan orang-orang Arab demikian dan juga di, di tempat kita juga begitu tatkala mengantarkan jenazah banyak keluarga banyak kerabat serta tetangga yang mengikutinya sampai di kuburan demikian pula menggunakan kendaraan-kendaraan ya dan sebagian di harta semai diangkat ya nah demikian pula amalannya fayarji'u ahluhu wa maluhu tetapi kembali pulanglah siapa ahluhu wa maluhu hartanya eh, keluarganya dan hartanya kembali. Waya beko amaluh tetapi tetap bersamanya. Ya beko artinya itu tetap ya, tetap bersama si mayit tersebut apanya? Amaluhu, amalannya. Barakallah. Baik, perhatikan. Dari hadis yang mulia ini, Maasirul muslimin kita pahami bahwa Rasulullah mengabarkan ketika ada seorang meninggal dunia, maka ikut mengantarkan ke kuburannya apa? Apa saja? Tiga, tiga perkara. Apa saja itu Ibrahim? Tiga perkara itu? Hah? Apa? sebanter toh. Keluarganya, terus hartanya, terus amalannya. Terus yang kembali berapa Hanif? Yang kembali berapa? Dua. Apa saja dua itu? Keluarganya dan hartanya. Dan tetap terus bersama si Maid apanya Isa? amalannya. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini. Maka ismani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Perhatikan untuk menyingkat waktu dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, ini kita ambil faedah dari kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Salihin ya. Sekarya Syekh apa? Saya Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu taala. Beliau menyebutkan berapa faedah dalam hadis ini. Kita ambil yang pokok saja. Yang pertama, al-hasu ala fi'li ma yabqa minat ma'al insani. Ya, wa huwa al-amalu salih liyakuna anisahu fil qabr. Idza an nasu wa tarakahu wahdah. Yang pertama adalah anjuran untuk melakukan perkara-perkara yang akan tetap terus menyertai manusia atau seseorang di dalam kuburnya. Anjuran untuk melakukan perkara-perkara yang akan tetap terus menyertai mayit atau seseorang di dalam kuburnya. Bahwa al amalus saleh yaitu maksudnya adalah apa amal amal soleh yaitu melakukan amal melakukan amal soleh yaitu melakukan amal amal soleh liyakuna anisahu fil qabr supaya amal soleh itu menjadi temannya menjadi teman yang menyertainya dan mendampinginya di dalam kuburnya idza raja'an nasu wa tarakahu wahdah ketika manusia atau orang-orang sudah kembali pulang dan dia dibiarkan sendirian di dalam kuburnya tersebut begitu. Ya, kan ya, Pak. Jadi di sini kita ditekankan dan dianjurkan. Lihat sini, jangan tolak toleh ya untuk mendapatkan faidah. Perhatikan. Dalam hadis ini kita dianjurkan dan dianjurkan Rasulullah SAW supaya kita melakukan suatu perkara yang dengan perkara itu akan menjadikan tetap terus perkara itu bersama kita sampai dalam kubur nanti. Yaitu apa? Amal soleh. Amal soleh. Karena amal soleh lah ma'asyiral muslimin akan mendampingi kita, menemani kita di saat keluarga kita yang tadinya ketika kita mati misalnya nanti istri menangis-nangis, anak menjerit-jerit, kerabat dan handai tolan serta tetangga juga bersedih hati. Tahun begitu mari dikubur, ya wis pencing dewi dewi mulai ditinggal dewi. Ya apa tidak? Hah? Yang tadinya menangis pun, yang tadinya bersedih pun, ya. Nah, kalau sudah nah orang yang dikubur ditinggal begitu saja, ditanam terus ditinggal, nggak mungkin ditemani terus begitu, ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin anjuran sangat kuat buat kita supaya melakukan perkara-perkara yang bisa menjadikan ya perkara itu tetap terus ada bersama kita mendampingi kita naam hingga kita dalam kubur kita agar menjadi teman ya teman yang menyertai kita teman yang selalu bersama kita meskipun manusia pergi pulang ya dan membiarkan kita sendirian ini persis bagaimana dalam hadis al barak bin Asyib yang panjang yang disebutkan dalam riwayat yang sahih wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi Hasanul rihi maka datang kepada si mayit dalam kuburnya. Tatkala sudah dia lolos dari fitnah kubur. Lolos dari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di dalam kuburnya. Maka datang kepada si mayit tersebut. Yaitu seseorang yang bagus paras wajahnya. Bagus pakaiannya. Dan harum bau-baunya. pun. Maka seseorang tadi mengatakan. Abshir billadi yassaruk. Kata, kata seorang tadi kepada mayit bergembiralah kamu dengan apa yang menggembirakan kamu pada hari ini. Fayaqul, maka si mayit berkata, Man anta? Siapa kamu ya fulan? Fayaqul, dia menjawab, Ana amaluka soleh. Aku adalah amal-amal soleh kamu dulu di dunia. Yaitu sekarang disuruh Allah Ta'ala menemani kamu dalam kubur seperti itu. Subhanallah. Perhatikan ya ikhwan. Ya, dikubur gelap gulita nggak lampu nih. Ya, sendirian tidak ada teman yang menemani. Maka ternyata di sana didampingi seorang yang berparas dan wajahnya ya rupawan, bajunya bagus, harum baunya. Ternyata siapa dia? Amal-amal soleh kita. Maka kalau kita menginginkan hal itu ya kawan, di dunia mumpung kita masih hidup beramal soleh. Karena inilah yang akan mendampingi dan menemani kita hingga di dalam kubur kita. Sebaliknya bagi orang kafir, yatihi rojulun qabihul wajh akan datang kepada seseorang yang mayit tadi, seorang yang wajahnya sangat-sangat jelek dan menakutkan kepada si mayit tadi. Nah, yang tidak lain itu apa? Amal-amal jelek dia. Wallahu alam bishawab. Yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah an-naf'ul haqiqil ladzi yastafidu minhul mayyit wa huwa huwa amaluhu. Ya, bahwa dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa manfaat yang hakiki bagi mayit manfaat yang hakiki bagi mayit adalah amal soleh yang dia kerjakan di dunia amal soleh yang dia lakukan ketika masih di dunia nah itulah manfaat yang hakiki buat dia tahu yang hakiki hal yang sebenarnya manfaat yang sebenarnya adapun harta benda kita akan dimanfaatkan oleh orang lain akan diwariskan kepada ahli waris kita istri dan anak boleh jadi nanti menjadi miliknya orang lain. Nah, nah sekarang tinggal siapa amal soleh kita yang akan bermanfaat mendampingi kita hingga dalam kubur. Demikian pula harta itu akan bermanfaat kalau dulu di dunia disedekahkan untuk fisabilillah. Demikian pula anak-anak dan istri Manfaat bagi kita adalah apa? Doa-doa mereka. Kalau mereka dulu di dunia diajari kebaikan sehingga tahu kewajiban. Kalau orang tuanya meninggal, maka anak-anak mereka anak-anaklah yang mendoakan orang tua yang telah meninggal tersebut. Karena itu ikhwani ini menunjukkan apa? Pentingnya tarbiyah Islamiyah, tarbiyah imaniyah kepada anak-anak keturunan kita supaya nanti kalau toh kita mati ada yang mendoakan kita, yaitu mereka anak-anak soleh dan solihah. Tapi kalau anak kita tidak kita didik ya kawan dengan pendidikan yang baik, ya maka tidak bakal mereka mendoakan kita. Padahal orang yang mati sangat butuh doanya orang yang masih hidup. Barakallahu fikum. Demikian maasirul muslimin. Nah, kesimpulan dari hadis yang mulia ini adalah maka di sini kita dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu wasallam untuk benar-benar menjadikan amal soleh sebagai amalan mulia dalam hidup kita Ya, nah karena nanti dia pun akan menjadi teman bagi kita ketika kita masih dalam kubur. Naam, mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan dan kita harapkan dari kehidupan kita sehingga menjadikan kebaikan pada saat kita mati nanti. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, harta benda, dunia, keluarga semata itu tidak bisa menjamin untuk bisa nah menjadikan kebahagiaan yang hakiki bagi kita. Namun kebahagiaan dengan dunia ataupun harta menjadi baik dan menjadi bagus buat kita manakala harta yang kita miliki menjadi sarana untuk ibadah kepada Allah. Anak-anak dan keluarga yang kita punyai juga membantu kita di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Maka jadi manfaat. Ya. Nah, dan yang paling penting dari itu semua adalah amal-amal soleh kita. Ingat, ketika kiamat pun Allah mengatakan, "Yauma yafirul marumin min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni pada hari kiamat nanti akan lari menjauh dari kita siapa na'am yauma yafirul mar'u min ummihi wa abi lari menjauh dari kita yaitu bapak dan ibu kita Naam, demikian pula istri dan anak-anak kita. Semuanya lari, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, kita tinggal bertanggung jawab di hadapan Allah dan hanyalah ibadah serta amalan soleh yang kita lakukan nilai ikhwan yang akan terus memberikan manfaat bagi kita hingga di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab Itulah pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Naam karena sebentar lagi waktu berbuka puasa telah tiba dan ada waktu sedikit manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah sebagaimana telah kami sebutkan dari dalam hadis yang sahih salah satu salah satu da'awatin la turaddu da'watahum ada tiga golongan yang tidak akan ditolak doa mereka di antaranya adalah wasaimu khina yuftir yakni doanya orang berpuasa pada saat dia hendak berbuka puasa. Ini waktu-waktu kita diminta atau untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Demikian semoga bermanfaat wa akhiru da'wana rabbil alamin.